kemudian kami katakan kata para sahabat liman ya Rasulullah untuk siapa wahai Rasulullah dijawab lillah wali rasulihi wali kitabihi wali Aimmatil muslimina muslimina wa ammatihim untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para imam-imam kaum muslimin dan ammatihim. Sudah dibahas makna nasihat. Bahwa makna nasihat adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Maka kalau untuk Allah adalah memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah. Kalau untuk Rasulnya adalah memberikan yang terbaik untuk Rasulullah yaitu ittiba' dan juga untuk aimatul muslimin dan untuk ammatihim sehingga untuk keumuman muslimin inilah yang nasihat itu bermakna nasihat. Karena kalau memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin, di samping urusan dunia, yang lebih penting adalah urusan akhirat. Yaitu memberikan nasihat, memberikan ilmu, mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang lurus, dan seterusnya. Ini adalah nasihat. Sampai pada ucapan Ibnu Rajab, وَقَدْ حَكَى Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dan telah dihikayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr Salah. An ba'di ahli ilmi menukil dari beberapa para ulama, beberapa ahlul ilmi, annahu fassara hadzal hadis bima la mazid ala husnihi. Bahwasanya beliau telah menafsirkan hadis ini dengan tidak perlu ditambah lagi karena sudah sangat bagusnya. Wa nahnu huna bilafdhihi. Dan aku nukilkan di sini persis seperti lafaznya. Berkata Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, berkata ahlul ilmi, berkata para ulama, bahwa juma'u tafsirin nasihah, bahwa kelengkapan tafsir nasihah adalah wa inayatul qalbi lil mansuh Inayatul qalbi sesuatu yang dipentingkan oleh hati untuk orang atau untuk sesuatu yang diberi nasihat. Mankana siapapun dia. Wahia ala wajhain. Maka dia ada dua sisi. Ahaduhuma fardun wal akhar nafilah. Maka ada dua sisi yang satu wajib harus dan yang lain adalah nafilah tambahan Wan lil muftaridah lillah. Misalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat berupa perkara-perkara yang fardu, yang wajib adalah syiddatul inayah minan nasih bittiba'i mahabbatillah. Maka yang disebut nasihat untuk Allah yang wajib adalah sesuatu perhatian yang sangat dari yang memberikan nasihat yaitu dalam bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menghindari apa yang diharamkan olehnya, maka ini merupakan sesuatu kewajiban yang harus dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk an-nasihah. Amma nasihah asani hiya nafilah. Adapun sisi yang kedua, termasuk nasihat pula tetapi tidak harus, tidak wajib. Faya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsih. Yaitu sesuatu yang merupakan itharu mahabbatihi. Lebih mementingkan apa yang merupakan bentuk kecintaan kepada Allah di atas apa yang untuk dirinya. Wadhalika an ya'rud amran. Yaitu ketika seseorang dihadapkan pada dua perkara. Ahaduhuma li nafsih. Yang satu untuk dirinya. Wal akhari li rabbih dan yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia dihadapkan dua perkara. Ini saya ada urusan dagang. Tapi juga saat ini ada jadwal kajian. Emang dia nggak ngaji, itu bukan seperti orang nggak sholat kan? Nggak ngaji, dalam artian dia besok bisa dengarkan kasetnya. Dia bisa bertanya-tanya apa yang disampaikan dan seterusnya. Artinya bukan seperti meninggalkan sholat. Meninggalkan salat hukumnya kufur karena wajib salat, wajib puasa, tapi ini meninggalkan sesuatu kebaikan yaitu ta'lim untuk sesuatu yang sifatnya dunia, pribadinya. Maka kalau dia lebih mementingkan pribadinya, dia belum menyempurnakan nasihat. Kalau dia mementingkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang untuk Allah, itu ta'lim tadi, maka dia dalam keadaan telah menyempurnakan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nasihat yang berupa nafilah. Fabada abi makan li rabbih. Maka orang yang memberikan nasihat kepada Allah yang sempurna, maka yang fardunya dan juga yang nafilahnya dia kerjakan. Maka dia akan memulai bimakana li rabbih. Memulai dengan apa yang untuk Allah. Mementingkan apa yang untuk Allah. Wa yuakhir makana li nafsihi. Dan membelakangkan apa yang urusannya untuk pribadinya. Fahadihi jumlatu tafsirin nasihah lillah. Inilah ringkasan tafsir tentang makna nasihah untuk Allah Subhanahu wa taala. Al fardu minhu wan nafilah, yang fardu dan yang nafilah. Walidzalika tafsir wa sanadhkur ba'dahu liyafham bitafsiri man la yafham al jumlah. Maka ini adalah tafsir dan kita akan menyebutkan sebagiannya nanti agar dipahami dengan tafsir tadi apa yang tidak dipahami secara global. Biasanya dengan tafsir akan lebih dipahami. Apa yang tadinya global, nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kita dalam keadaan tidak dipaham. Bahkan sebagian terpengaruh makna nasihat bahasa Indonesia, maka dia bingung. Kok Allah dinasehati? Kok Rasul dinasehati? Bagaimana maksudnya? Padahal nasihat dalam bahasa Arab lebih luas maknanya. Memberikan sesuatu yang paling baik atau mengeluarkan inayah. Mementingkan sesuatu. Ini adalah nasihat. Mementingkan sesuatu, kalau nasihat untuk Allah berarti mementingkan apa yang merupakan hak Allah. Nasihat untuk Rasul berarti mementingkan apa-apa yang merupakan hak Rasul yang harus kita tunaikan dan seterusnya. Ini adalah nasihat. Maka ad nasihat dalam bahasa Arab a'ammu lebih umum daripada nasihat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya dikatakan, "Fal fardu minha mujanabatu nahyihi wa iqamatu fardihi bi jami'i jawarihihi makana mutiqan lah." Berarti yang namanya nasihat yang fardu yang harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah mujanabatu nahihi menghindari apa yang dilarangnya, itu wajib. Wa iqamatu fardih, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, itu nasihat. Bijami'i jawarihi dengan seluruh anggota badannya. Maka namutiqan lahu, selama dia dalam keadaan mutiqan, selama dia mampu. Fa in ajaza anil iqamati bi fardihi, kalau dia tidak mampu ada sesuatu halangan tidak mampu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban tadi liafatin halat bihi min maradin karena sesuatu musibah sesuatu yang merupakan gangguan seperti sakit atau habsin atau tertahan sesuatu atau ghairi dzalika azama ala adai mafturud alaihi maka tentunya orang seperti ini dalam keadaan dia tidak mampu mengerjakannya, tetap harus ada nasihat fi qalbi. Alhamdulillah. Semestinya tetap dia punya nasihat, yakni karena nasihat itu maknanya adalah mementingkan, maka orang tadi walaupun sakit, walaupun terhalang, tetapi hatinya dalam keadaan azm. Azm artinya bertekad ingin mengerjakannya ala adai mafturudha alaih. Berkeinginan, bertekad untuk menunaikan apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan oleh Allah. Mata zalat anhu illah. Kalau nanti hilang illahnya. Maka yang sakit akan bercita-cita saya kalau sembuh saya akan berjihad fisabilillah. Kalau saya sembuh akan saya tunaikan semua itu. Ya ini punya nasihat fi kalbihi, punya nasihat dalam hatinya. Kemudian dikatakan pula Qala Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil." Perhatikan ayat ini. Kata Allah, "Laisa 'alal du'afa" Tidaklah bagi orang-orang yang lemah, tidak pula bagi orang-orang yang sakit tidak ada bagi mereka haraj. Tidak ada apa-apanya, tidak ada hukuman bagi mereka. Kalau mereka memang tidak mampu. Atau mereka dalam keadaan lemah. Alladzina la yajiduna Yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan hartanya. Untuk mengeluarkan modalnya. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi. Maka dikatakan dalam keadaan dia tidak ada apa-apa baginya. Dalam artian tidak apa-apa tidak dibalas, tidak diadab dan seterusnya. Kapan dikatakan tidak apa-apa? Ida nasahu lillahi wa li rasulih. Ida nasahu lillahi wa rasulih. Kalau dia memberikan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. ini dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia cacat, tetap nasihat itu ada. Ini yang dikatakan tadi bahwa intinya Islam adalah hadis ini. Ad-dinun nasihat. Karena walaupun dia tidak mampu mengerjakan sesuatu yang wajib-wajib, tetapi nasihat dalam hatinya tetap harus ada. Maka Allah katakan, tidak mengapa bagi orang yang lemah, tidak mengapa bagi orang yang sakit, tidak mengapa bagi orang yang cacat, selama dia lillah, selama dia memberikan nasihat. Memberikan nasihat mementingkan sesuatu. Berarti orang yang mementingkan sesuatu berbeda dengan orang yang dalam keadaan gembira dengan halangan. Alhamdulillah saya cacat ya, jadi saya nggak ikut jihad. Misal, eh, dia gembira dengan kelemahannya. Atau orang yang dalam keadaan darurat kemudian mengatakan, wah kita mumpung darurat, ini boleh berarti. Senang dia mendapatkan sesuatu darurat. Ini berbeda. Ini orang tidak memiliki nasihat. Lillah. Tidak memiliki nasihat untuk Allah. Tetapi orang-orang yang dalam keadaan nasahu lillah. Orang yang memberikan nasihat. Maka orang itu dalam keadaan Walaupun dia tidak mampu. Walaupun dia cacat. Tetapi tetap dia berupaya semaksimal apa yang dia bisa. Sehingga orang yang buta mengatakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Walaupun aku buta aku bisa memegang bendera. Dalam jihad visabilillah. Walaupun orang itu dalam keadaan lemah, lumpuh. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku bisa untuk berjaga-jaga di belakang dan memberitahu kalau musuh datang. Dia berupaya untuk membantu dengan apa yang dia bisa. Subhanallah. Ini orang dikatakan nasih lillah. Orang yang memberikan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang yang dalam keadaan tidak punya halangan, mencari-cari halangan. Berbeda dengan para munafikin yang dikatakan oleh Allah yaqulul mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Berkata orang-orang Arab Badui orang-orang kampung gunung berkata kepada Rasulullah SAW, Syakhalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami tersibukkan dengan harta kami, dengan dunia kami, dengan anak-anak dan keluarga-keluarga kami. Yang izinkanlah kami untuk tidak berangkat jihad. Maka Allah jawab, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Qul faman yamliku lakum Allahi, Katakan siapa yang bisa memiliki untuk kalian. Kalau Allah kehendaki untuk kalian darran. atau arada bikum naf'a. Kalau Allah menghendaki kebaikan atau menghendaki kejelekan. Siapa yang bisa menghalangi? Ikhwan ibn na'azakumullah sangat berbeda. Kaum munafikin yang tidak memiliki nasihat. Dengan orang-orang mukmin yang memiliki nasihat. Maka Allah katakan dalam ayat ini dalam surat At-Taubah, "Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj." Tidak ada apa-apa yang tidak mengapa bagi orang yang lemah, orang-orang yang sakit, atau orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan hartanya, maka tidak mengapa bagi mereka selama mereka punya nasihat lillahi wa rasulihi. Allah katakan di akhirnya dengan kalimat idza nasahu lillahi wa rasulihi selama mereka tetap menegakkan nasihat untuk Allah dan untuk rasulnya. ma'al muhsinina min sabil. Maka kepada orang-orang yang muhsinin tidak ada jalan untuk mengadab mereka atau untuk menyalahkan mereka. Tidak ada sabil. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan udur karena mereka masih tetap memiliki nasihat. Fasammahum muhsinina. Maka orang-orang tersebut dinamakan oleh Allah dengan muhsinin. Orang-orang yang berbuat ihsan. Linasehatihim lillahi biqulubihim. Karena apa yang ditegakkan oleh mereka dari nasihat. Dengan hati-hati mereka. Lama muni'u minal jihad bi anfusihim. Ketika mereka dalam keadaan terhalang untuk jihad. Mereka tetap memiliki nasihat. Maka Allah katakan muhsinina. Orang-orang yang berbuat ihsan. Ya ini orang-orang yang ketika tidak bisa berangkat karena tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki harta yang dipakai untuk berangkat jihad, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku tidak memiliki kendaraan yang nahmilukum alaih, yang bisa membawa kalian. Maka mereka itu berpaling dalam keadaan air mata mereka bercucuran, dalam keadaan tafidu alaihi minad jana' dalam keadaan melelehkan air mata, menangis karena tidak bisa berangkat. Ini khonifidin azakumullah. Orang yang memiliki nasihat. Sehingga dia pingin dan memiliki sesuatu semangat untuk mementingkan agama ini. Untuk mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Tetapi nggak mampu. Maka dia sedih. Berarti dalam hati dia punya nasihat. Inilah yang dikatakan la haraja alaihim. Tidak mengapa bagi mereka. Waqad tarfa'ul a'malu kulluhum 'anil 'abdi fi ba'dil halat. Dan semua amalan-amalan ibadah kadang terangkat. Semua amalan ibadah kadang bisa terangkat pada keadaan-keadaan tertentu. Terangkat dalam artian kewajibannya gugur. Bisa. Dalam halat, dalam keadaan-keadaan tertentu. Fi ba'dil halat. Tetapi la yurfa anhu nushulillah. Tetapi nasihat tidak pernah terangkat yang lain mungkin terangkat. Yang tidak mampu berdiri untuk salat dibolehkan untuk duduk. Yang tidak mampu dia untuk berjihad dibolehkan dia tidak berangkat jihad. Yang tidak mampu untuk membayar zakat dia tidak mengapa untuk tidak membayar zakat. Yang tidak mampu untuk haji maka dia tidak mengapa untuk tidak haji. Dan sekian amalan-amalan ibadah bisa gugur dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan-keadaan darurat tertentu. Tetapi nasihat tidak pernah tercabut tidak pernah gugur. Dan tidak pernah ada alasan apapun untuk meninggalkan nasihat. Maka dikecualikan oleh Allah. Tidak mengapa orang yang sakit. Tidak mengapa orang yang lemah. Tidak mengapa orang yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak mengapa bagi mereka untuk tidak berangkat jihad. Untuk tidak mengamalkan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan pada mereka. Tidak mengapa. Tetapi tetap nasihat. Ida nasahu lillahi. Selama mereka memberikan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti nasihat ini intinya. Sehingga dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah, qad turfa'ul a'malu kulluha. Amalan-amalan ibadah kadang bisa gugur kalau dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat. Wala yurfa anhu nushulillah. Tetapi nasihat tidak pernah terangkat dan tidak mungkin digugurkan. Falaula kana minal maradi bihal. La yumkinuhu amalun bisyai min jawarihihi bilisanin wala ghairihi. Kalau ada seorang yang sakit dalam keadaan tertentu, tidak bisa mengamalkan amalan apapun. Tidak bisa dengan jawarihi, nggak bisa dengan anggota badannya, tidak bisa dengan lidahnya, nggak bisa beribadah. Ghaira anna aqlahu thabit. Tapi akalnya dalam keadaan sehat, thabit. Lam yaskut anhu nus. Maka nasihat tetap tidak boleh gugur dari pikirannya. Khanifidin azakumullah, orang yang terbaring di rumah sakit, terbujur di ICU, dalam keadaan tidak bisa berbuat apapun. Mau dikatakan koma belum, belum sampai koma. Tetapi tangan tidak bisa digerakkan, mulut tidak bisa digerakkan, berbicara tidak bisa, semua tidak bisa. Tapi dia dalam keadaan akalnya masih berpikir, maka tetap berkewajiban untuk memberikan nasihat. Yani dia harus ada inayah dalam hatinya, harus ada semangat, aku ingin mengerjakan tapi tidak mampu. Ya Allah ampunilah aku dan seterusnya. Ya ini dia berupaya untuk menegakkan nasihat dalam keadaan dia tahu, dia harusnya begini, dia harusnya begitu, dia harusnya mengamalkan amalan-amalan, tapi tidak mampu. Maka dia dalam keadaan sedih di hadapan Allah, dalam keadaan mengadu, dalam keadaan berpikir, Ya Allah ampunilah aku, aku tidak mampu menggerakkan lidahku, aku ingin mengucapkan La ilaha illallah, aku ingin mengucapkan syahadah, aku ingin mengamalkan ibadah, aku ingin begini, ingin begini, ingin begini, tapi aku tidak mampu Ya Allah. Terus berjalan di pikirannya, berarti dia masih tetap menegakkan nasihat. Berarti apa itu nasihat? Seperti yang dikatakan tadi oleh Al-Marwazi rahimahullah inayatul qalbi lil mansuh. Ini ringkasnya. Inayatul qalbi lil mansuh. Hati ini mementingkan al-mansuh. Kalau lillah berarti al-mansuhnya adalah Allah, berarti dia mementingkan di dalam hatinya kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun tidak mampu di tangannya, maka tetap di hatinya terngiang bahwa aku harusnya begini, aku harusnya begitu, tapi aku tidak mampu. Maka dia akan berupaya semaksimal mungkin. Demikian ikhwanifidin azakumullah. Seorang yang dalam keadaan tidak bisa mengerjakan ibadah dengan anggota badannya seluruhnya, maka selama hatinya dan pikirannya masih dalam keadaan hidup, dia akan menegakkan nasihat atau wajib menegakkan nasihat yaitu an yandam ala dunubihi paling tidak yang bisa dia kerjakan di hatinya dan di pikirannya menyesali dosa-dosa yang telah lalu menyesali apa-apa yang pernah dia lalaikan kenapa dulu aku tidak berbuat begini tidak berbuat begitu wa yunwa wa yanwi in sahha an yaquma dan berniat kalau aku sehat aku akan mengerjakannya apa yang Allah wajibkan atasnya tani bamanaha anhu dan bertekad kalau aku sehat aku akan tinggalkan apa yang dilarangnya wa illa kana ghaira nasih lillahi biqalbihi kalau tidak demikian tentunya dia belum memberikan nasihat dengan hatinya wa nushu lillahi wa lirasulihi demikian pula nasihat untuk Allah dan untuk rasulnya fima aujabahu 'alan nas pada apa yang diwajibkan atas manusia an amri rabbih dari perintah Rabbnya wa minan nash wa minan nushi al wajib lillahi an la yarda bi ma'siyatil asi termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya adalah tidak ridha dengan kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Ini hak Allah yang harus ditunaikan. Ini adalah nasihat untuk Allah dan nasihat untuk Rasulnya. Kalau melihat kemaksiatan, dia benci. Dia tidak suka. Bukan kemudian ridho. Kemudian duduk di sebelahnya. Nonton orang bermaksiat. Wa yuhibbu ta'ata man Allah. Dan sebaliknya. Termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Adalah suka, cinta dengan ketaatan orang-orang yang taat. Kalau ada orang yang taat, suka, cinta. Bukan sebaliknya. Melihat orang yang taat menegakkan sunnah, dia gelisah, benci, alergi, Gatal-gatal badannya semuanya. Ini kamu mengerjakan apa sih? Risi saya lihatnya. Pakai apa sih baju-baju seperti itu? Ada apa kamu melihara jenggot seperti itu? Ini orang tidak memiliki nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya adalah mencintai orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Menyukai, senang kalau ada orang yang menghidupkan sunnah. Wa amman nasihah allati hiya nafilatun la fard. Adapun nasihat yang sifatnya nafilah bukan wajib. Fabadlul majhud biitharillahi ala kulli mahbubin bil qalbi wasairil jawarih hatta la yakunu fin nasih fadlun an ghairihi. Yaitu diantaranya yang merupakan nafilah adalah usaha. Badlul majhud adalah usaha apa yang dia mampu untuk lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala atas semua yang dicintainya. Siapapun yang dicintainya, dia kalahkan dengan kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh anggota badannya hingga la yakunu fin nasih fadlun an ghairihi sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Ithar lebih mementingkan orang lain karena Allah. Ini yang hubungannya dengan manusia. Tetapi tetap hak Allah. Ya, Yani kita melihat bahwa saudara kita lebih mementing atau lebih membutuhkan daripada saya. Maka saya berikan. Dan saya rela untuk tidak merasakannya biar orang lain yang mendapatkannya. Ini izar. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah dan dia mementingkan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan butuh. Ini memang tidak wajib. <laughs> Memang tidak wajib, tetapi ini termasuk penyempurna, termasuk nafilah. Kalau dia menegakkannya berarti dia menyempurnakan nasihat. <laughs> Lianna nasih idha lam yu'tir nafsahu alaihi. Sebab seorang nasih, seorang yang memberikan nasihat jika dia bersungguh-sungguh maka niscaya dia tidak akan mementingkan pribadinya sendiri. Wa qama bi kulli ma kana fil qiyam bihi sururuhu wa mahabbatuhu dan tidak mungkin dia kemudian menegakkan sesuatu yang hanya menegakkan yang hasilnya hanya kebahagiaan dirinya dan kegembiraan, kegembiraan dirinya. Maka nasih kepada Allah Subhanahu wa taala juga semestinya dia lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah dan amal salehnya untuk Allah Subhanahu wa taala lebih daripada semua kepentingan-kepentingan pribadinya. Wa man tanaffala lillahi biduni ijtihad fahuwa nasihun ala qadri amalih. Maka barang siapa yang mengerjakan nafilah-nafilah, ibadah-ibadah yang tidak wajib, ibadah-ibadah yang mustahabbah, berarti dia sedang menegakkan nasihat sesuai dengan amalannya, semakin banyak sunnah-sunnah dihidupkan berarti semakin sempurna nasihat yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mustahiqin lin-nasih kamalih. Ghairu mustahiqin lin-nas lin-nushi kamalih. Yani walaupun dia tidak mendapatkan kesempurnaannya tetapi sesuai dengan amalannya. Semakin banyak sunnah-sunnah yang dihidupkan, semakin banyak nafilah-nafilah yang dihidupkan, maka tentunya semakin sempurna nasihatnya. Dan semakin lengkap, semakin mendekati kesempurnaan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka nushu lillahi wa rasulih adalah memberikan dan mementingkan Allah dan Rasulnya. Ainayah dengan hati untuk memberikan yang terbaik dan semua apa yang dia mampu untuk Allah dan untuk mengikuti Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa amman nasihah li kitabillah. Adapun nasihah untuk kitab Al-Quran adalah syiddatu hubbihi wa ta'zimu qadrihi yaitu sungguh-sungguh sangat mencintai Al-Quran berupaya untuk mengagungkan kedudukan Al-Quran idh huwa kalamul khaliq karena Quran adalah ucapan Allah yang maha pencipta wa syiddatu ragba fi fahmihi dan termasuk nasihat untuk Quran untuk kitabnya adalah bersungguh-sungguh semangat untuk memahaminya. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau dia hanya membaca, kemudian ditinggalkan, sama sekali tidak pernah ada semangat untuk mengetahui apa sih maknanya, apa sih maksudnya. Berarti orang ini belum memberikan nasihat untuk kitabnya. Belum inayatul qalbi bil Quran. Hatinya belum mementingkan Al-Quran sama sekali. Sesuai dengan tafsir yang tadi diucapkan oleh Abu Abdullah Al-Marwazi, bahwasanya yang namanya nasihat adalah inayatul qalbi lil mansuh. Maka kalau yang mansuhnya adalah yang ketiga, yaitu Al-Quran. Nasihat likitabihi. Nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran. Maka maknanya adalah inayatul qalbi bil Quran. Hati sangat mementingkan Al-Quran. Bagaimana mementingkan Al-Quran? Dia tentunya mencintainya, memuliakannya, menghormatinya, karena itu ucapan Allah, dan juga berupaya semangat untuk memahaminya. Wasiddatul inayah litadabburihi, dan juga mementingkan untuk tadabbur, mempelajari Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Walwukufu inda tilawatihi, dan duduk berhenti untuk membaca Al-Quran. Watalab ma'anihi, dan mencari makna-maknanya dari para ulama, dari para mufassirun, ma habba maulahu an yafamuhu anhu, yaitu memahami apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat itu, memahami apa yang Allah maksudkan. Berupaya untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Kalau pemahaman itu pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, berarti itu bukan yang Allah maukan. Bukan itu yang dicari oleh seorang nasih lil Quran. Seorang yang memberikan nasihat untuk Quran, pasti dia akan mencari apa yang dimaukan oleh Allah. Tentunya kalau mencari apa yang dimaukan oleh Allah terhadap kalimat-kalimat dalam Quran, tentunya akan bertanya kepada orang yang paling diridhoi oleh Allah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus untuk menerangkannya dan mengajarkannya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam yang Allah utus kepada manusia yang Allah katakan bayyina linnasi ma nuzila ilaihim agar engkau wahai Rasul menerangkan kepada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Maka kalau kita bertanya, apa makna ayat ini? Tanyalah kepada orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan Al-Quran. Yaitu Rasulullah SAW. Yang Allah katakan, litubayyina linnasi manuzila ilaihim. Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Maka ucapan-ucapan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, takrir penetapan dari Rasulullah, semuanya adalah tafsiran dari Al-Quran. Semuanya merupakan tafsir dari Al-Quran. Maka itu pun dipelajarinya. Wa وَيَقُومُ bihi lahu ba'da ma yafhamuhu Dan termasuk nasihat untuk Quran. Setelah memahaminya, menegakkannya dengan amal mempraktekannya, menerapkannya dalam amalan. Ma yafhamuhu, apa yang dia pahami tadi. Ini merupakan nasihat untuk Al-Quran. Wa kadzalika nasih minal ibadi yafham wasiyata man yansahuhu wa in warada alaihi kitabun minhu uniya bifahmihi liyaquma alaihi bima kataba bihi fihi ilaihi. Sama ya. Seperti seorang yang menasehati hamba-hamba. Seorang yang memberikan nasihat untuk seseorang. Mementingkan seseorang maknanya. Tentunya kalau orang itu menuliskan sesuatu untuknya, pasti akan diperhatikan. Saya sungguh sangat mementingkan fulan. Saya cinta sama fulan. Fulan itu begini, fulan itu begitu. Dia muliakan, dia tinggikan, dia agungkan. Maka kalau ada catatan dari fulan atau surat dari fulan yang dia agungkan, yang dia hormati tadi, apakah dibiarkan suratnya tidak dibaca? Atau semangat untuk mengetahuinya? Pasti semangat untuk membacanya, memahami isinya, dan apa maksudnya, dan pasti dia akan terapkan. Karena dia memberikan nasihat pada manusia tadi, orang yang memberikan surat kepadanya. Wa in warada alaihi kitabun minhu, kalau datang surat dari orang yang dia cintai, pasti unia bifahmihi. Pasti akan berupaya untuk memahami liyakum alaihi bima kutiba bihi atau bima kataba bihi fihi ilaihi agar dia bisa menegakkan, bisa mempraktekkan apa yang dimaukan dengan surat yang dikirimkan kepadanya. Fakadzalika nasih likitabi rabbih. Demikian pula orang yang memberikan nasihat kepada kitab Rabbnya. Catatan dari Allah, perintah dari Allah, surat dari Allah, yaitu Al-Quran. Kalau dia memberikan nasihat kepada Allah, maka dia pun harus memberikan nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran. وَيَعْنِ بِفَهْمِهِ لِيَقُومَ لِلَّهِ بِمَا أَمَرَ بِهِ Tentunya yang dimaksud menegakkan adalah menegakkan untuk Allah dengan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan dalam kitabnya dilaksanakan, kalau Allah larang dalam kitabnya maka dia tinggalkan, kalau Allah memberitakan berita-berita dalam kitabnya maka dipercaya, diimani, Kama yuhibbu wa yarda. Sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Thumma yanshuruhu ma fahima fil, fil ibadi wa yudum wa yudimu dirasatahu bil mahabbati lahu. Kemudian setelah itu semua maka termasuk nasihat untuk Al-Quran, untuk kitabnya adalah menyebarkan apa yang dia pahami. Tidak hanya untuk dirinya, tapi dia sebarkan apa yang dipahami kepada manusia, kepada para hamba. Dan kalau ada para hamba yang salah dalam menafsirkan, dia luruskan bahwa tafsirnya tidak seperti itu. yakni membela Al-Quran. Membela Al-Quran. Al-Quran tidak memerintahkan ke sana. Al-Quran memerintahkan ke sini. Ini tafsirnya. Ini kala Rasulullah. Ini kala fulan wa'alan dari para sahabat. Ridwanullah alaihim Majm'ain, Dan mereka sepakat pemahamannya seperti ini. Dari mana kamu memahami lain? mengatasnamakan Al-Quran. ya, Yakni orang ini masih memberikan nasihat pada Quran dalam bentuk pembelaan. Masih hatinya betul-betul memiliki inayah lil Quran. Mementingkan Al-Quran. Sehingga kalau Al-Quran disalahpahami oleh manusia, dia kemudian menegakkan kewajibannya. Tidak, Al-Quran tidak memerintahkan seperti itu. Khalifidina azakumullah. Demikianlah an-nasihah untuk kitabnya. Wattakhalluq bi akhlaqih. Berarti kita dalam menasehati atau dalam memberikan nasihat untuk Quran adalah juga berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ini seperti Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Aisyah kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kaum muslimin yang memberikan dan mementingkan Al-Quran pasti dia akan berupaya untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa ta'adub biadabih dan juga beradab bertingkah laku dengan sesuatu yang diajarkan dalam Quran. Ini nasihat untuk Al-Quran. Kita akan lanjutkan nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk para imam, dan nasihat untuk para muslimin secara umum pada kajian mendatang biidnillahi ta'ala. Subhanakallah hamdak asyhadu an ilaha illa wa atubu